Bali Radio, personal digital station 2.0, modern jazz online radio. Advokat Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit teman, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Hijab, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Terjadi pertemuan penting di Masjid Ngampel Denta. Kanjeng Sunan Ngampel sendiri yang memimpin pertemuan tersebut Isi pertemuan merupakan rencana dan langkah-langkah penting yang harus ditempuh oleh Raden Patah demi menyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Setelah memberikan petunjuk dan pengarahan secukupnya, Kanjeng Sunan Ngampel membubarkan pertemuan. Para santri pun akhirnya meninggalkan masjid. Sementara Kanjeng Sunan Ngampel, dua orang putranya ialah Sunan Bonang dan Sunan Derajat, seorang tamu dari Kudus yang bernama Sunan Mudu. Raden Patah sendiri, termasuk Naradipa alias Mas Mansur dan Empu Janardana, masih duduk lesehan di tempat semula. Tampaknya ada hal-hal penting yang masih harus dibicarakan secara mendalam. Kanjeng Sunan. Di bagian depan telah saya paparkan rencana apa yang sekiranya bisa kau lakukan, ya. Pergilah ke hutan belantara sebelah barat pegunungan. Carilah rawa-rawa yang ditumbuhi pohon gelagah berbau harum. Gelagah wangi, ya. Hmm. Selanjutnya ajak para santrimu para pengikutmu membangun tempat hunian baru di sana. Ah, apakah ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Ampun Kanjeng Sunan. Bukankah hutan Gelagawangi masih termasuk Wewengkong? Hmm. Termasuk wilayah kerajaan Majapahit? Hmm. Apakah nanti tidak akan menimbulkan masalah dengan Gusti Prabu Brawijaya? Oh, masalah dengan Majapahit pasti akan muncul, Ger Patah, ya. Tapi kau tidak perlu khawatir. Selama kita berjalan di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, kita pasti akan mendapat kemudahan-kemudahan. Hanya ada satu hal yang perlu kuingatkan, ialah jauhi perbuatan hianat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. nya dan mengkhianati amanat-amanatmu sendiri. Sedang kamu mengetahui betapa jelek dan jahatnya hianat itu. Sesungguhnya Allah tidak akan membenarkan tipu daya orang yang hianat. Begitulah Garpata, apa yang dapat saya sampaikan saat ini. Selanjutnya Patah yang akan berdiri sebagai pucuk pimpinan. Angger harus kuat dan teguh iman. Dan harus benar-benar menjadi orang yang takwa. Dengan begitu Angger akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan musyrik dan munafik. Daulat Kanjeng Sunan. Saya akan mencatat semua nasihat Kanjeng Sunan dalam hati dan akan melaksanakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya untuk kita semua. mulai larut, Kanjeng Sunan Ngampel minta diri. Sekarang di ruangan pendopo masjid tinggal delapan orang. Mereka adalah Raden Patah sendiri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Ngudung, Abu Kau, Syekh Jumhur, Mas Mansur, dan Empu Janardana. Tiba-tiba Raden Patah berpaling ke arah Empu Janardana. Sorot matanya sangat tajam menusuk, sehingga Empu Janardana menundukkan kepalanya ke arah tikar pandang. Mas Mansur? Ya. <laughs> Aku belum pernah melihat orang yang duduk di sebelahmu itu. <laughs> Siapa dia? Ampun Gusti Patah. Dia adalah sahabat hamba. Hmm. Namanya Empu Janardana. Dulu dia pernah menolong hamba sewaktu hamba masih tinggal di desa Silabung. Kalau begitu, dia bukan seorang muslim Mas Mansur. Bukan Tuan Abu Kaum. Dia seorang penganut agama Siwa. Uh, kalau begitu, mengapa dia bisa duduk di ruangan masjid ini bersama kita? Ah, ini bukan kesalahannya Tuan Jumhur. Dia bisa duduk di sini bersama kita karena saya yang mengajaknya. Wah, tidak boleh begitu, Mas Mansur. Tidak seharusnya kamu mengajak orang beragama Siwa menyelinap di masjid Ngampel Denta. Itu bukan wewenangmu. Kamu tidak tahu siapa dia dan bagaimana isi hatinya. Sudahlah, jangan kalian bertengkar sendiri. Saya kira Mas Mansyur tidak mempunyai maksud yang jahat. Demikian pula orang asing itu belum tentu berniat jahat. Benar Gusti Patah. Saya yakin Tuan Janardana tidak sedikit pun mempunyai niat yang tidak baik pada kita. Itulah sebabnya saya percaya dan berani membawanya ke ruangan masjid ini. Lagi pula dia sendiri sudah menyatakan pada saya bahwa dia ingin mempelajari agama Islam. Apa benar begitu, Kisanak? Kau ingin belajar agama Islam? Benar, Gusti. Dulu, sewaktu Mas Mansur tinggal di desa Silabungu, kami pernah bertukar pikiran. Dan pada saat itu, sebenarnya saya sudah tertarik pada ajaran Islam. Hanya saya belum tahu di mana saya harus belajar dan kepada siapa saya harus menimba ilmu. Uh, siapa tadi namamu di sana? Nama saya Empu Janardana Gusti. Hmm. Baiklah. Kalau benar-benar Kisanak ingin belajar tentang Islam, saya bisa menunjukkan orang yang tepat, orang yang bisa memimpin Kisanak memahami agama Rasul ini. Beliau adalah Kanjeng Sunan Bonang. Wah, duh, terima kasih sekali Gusti. Saya tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Saya benar-benar ingin memahami lebih dalam tentang ajaran Islam. Dan suatu saat nanti, saya ingin menjadi seorang muslim sejati. Baiklah. Itu merupakan janji yang harus Tuan Janardana tepati sendiri. Dan sesuai keinginan Angger Patah, biar saya yang akan membimbing Tuan Janardana memahami ajaran Islam. Hmm, Gusti yang bernama Sunan Bonang? Benar, Tuan Janardana. Beliaulah Sunan Bonang. Di Ngampel Denta, beliau yang biasanya bertugas membimbing para santri yang masih baru. Maaf, Tuan Janardana, apakah saya boleh menanyakan sesuatu? Oh, silakan Kanjeng Sunan. Ah, um, kalau Tuan ingin menjadi seorang Muslim, lalu bagaimana kepercayaan Tuan yang lama? Tentu saja saya harus meninggalkan kepercayaan saya yang lama Kanjeng Sunan. Sebab tidak mungkin saya mempunyai dua kepercayaan sekaligus. Mengapa tidak mungkin? Karena saya pasti tidak akan bisa sampai kemana-mana. Karena perhatian saya akan selalu terpecah menjadi dua. Hmm, baiklah. Mulai besok Tuan boleh belajar Islam pada saya. Oh, maaf. Apakah saya harus pergi ke rumah Kanjeng Sunan? Saya belum tahu tempatnya. Tuan tinggal di mana di Ngampil Denta? Eh, uh, ampun Kanjeng Sunan. Tuan Janardana karena tidak mempunyai sanak famili di Ngampel. Terpaksa tinggal bersama saya di belakang masjid. Wah, kalau begitu bisa lebih mudah. Saya setiap hari selalu melakukan sholat berjemaah bersama para santri dan para ulama yang lain. Sekarang begini saja. Saya akan menemui Tuan di belakang masjid setiap selesai sholat subuh. Tuan siap menerima kedatangan saya? Saya siapkan Kanjeng Sunan. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga dan harus saya manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali atas kemurahan hati Sunan Bonang. Maka demikianlah, akhirnya Empu Janardana bermukim di Ngampel Denda. Untuk sementara, dia tinggal bersama Mas Mansur yang dulu bernama Naradipa. Dan atas penunjukan Raden Patah, akhirnya dia berguru kepada Sunan Bonang. Maka terjadilah kesepakatan. Ialah, setiap selesai sembahyang subuh di Masjid Ngampel, Kanjeng Sunan Bonang menyediakan waktu untuk Empu Janardana yang ingin memperdalam agama Islam. Pada subuh yang pertama, Kanjeng Sunan Bonang menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Pokok ajaran Islam yang pertama terdapat dalam ilmu fikih Ilmu fikih mengatur hidup serta penghidupan masyarakat Islam, baik mengenai lahirnya maupun batinnya. Isi daripada ilmu fikih adalah syariah, yaitu hukum yang menetapkan hak dan kewajiban umat Islam terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Aturan-aturan mengenai ibadat, perkawinan, warisan, perdagangan, perang serta damai, makanan, pakaian dan lain-lain terdapat di dalam ilmu fikih ini. Pokok ajaran Islam yang kedua adalah ilmu kalam. Ilmu kalam ialah pokok ajaran agama Islam yang berisi soal-soal keesaan Tuhan yang menjadi dasar kepercayaan atau iman mutlak bagi pemeluk agama Islam. Ilmu kalam juga disebut ilmu tauhid, artinya ilmu tentang keesaan Tuhan. Adapun ilmu kalam ini mempunyai enam akar yang disebut arkan al-iman atau usul ad-din, yaitu pertama percaya kepada Allah, kedua percaya adanya malaikat, ketiga percaya kepada rasul, keempat percaya kepada kitab, kelima percaya kepada hari kiamat, dan keenam percaya kepada adanya takdir. Demikianlah Kanjeng Sunan Bonang berusaha menjelaskan tentang ilmu fikih dan ilmu kalam. Empu Janardana mendengarkan dengan penuh seksama. Jika ada yang kurang jelas, maka dengan sungguh-sungguh dia bertanya. Pada subuh yang kedua, Sunan Bonang menjelaskan tentang pokok ajaran Islam yang ketiga, ialah ilmu tasawuf. mulanya ilmu tasawuf seperti yang kita kenal itu tidaklah ada dalam ajaran Islam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pada abad-abad perkembangan Islam yang pertama. Adapun inti daripada ajaran ilmu tasawuf ialah pengenalan akan Tuhan yang maha tinggi. Para pengikut ilmu tasawuf biasanya orang-orang yang karena terdorong oleh cinta dan rindu kepada Allah, mereka meninggalkan masyarakat ramai dengan segala keduniawian, lalu menghadapkan jiwa serta raganya hanya kepada Allah semata-mata. Para pecinta Tuhan yang demikian itu ada yang mengembara kemana-mana, dan mereka dinamakan kaum sufi. Dinamakan demikian karena mula-mula pakaian yang mereka pakai terbuat dari bahan suf yang artinya bulu mereka juga disebut kaum fakir atau darwisi, yang berarti orang miskin atau orang minta-minta karena mereka memang tidak menghiraukan soal-soal yang berbau duniawi. Di dalam ilmu tasawuf, diajarkan bahwa hidup manusia diibaratkan suatu perjalanan dan pencari Tuhan diumpamakan orang dalam perjalanan yang disebut salik. Tujuan salik adalah mendapatkan pengetahuan yang sempurna tentang Tuhan, agar dengan demikian dapat membawa jiwanya yang terpisah dari Tuhan kembali bersatu dengan asalnya. Perjalanan ini harus ditempuh melalui empat tingkatan hidup. Ialah satu syariat, tingkatan dua disebut tarekat, tingkatan tiga disebut ma'rifat, dan tingkatan keempat atau tingkatan yang paling tinggi dinamakan hakikat. Maka demikianlah Empu Janardana dengan bimbingan Kanjeng Sunan Bonang akhirnya berhasil memahami ajaran Islam. Walaupun keberhasilannya itu baru pada tingkat permulaan, namun Empu Janardana kelihatan sangat lega dan gembira. Sampai pada suatu hari, selesai sembahyang subuh, dia menemui Kanjeng Sunan Bonang di ruangan pendopo Masjid Ngampel. Kali ini, dia ditemani Naradipa alias Mas Mansur Kau juga masih harus banyak belajar. Memang demikian apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Setiap manusia harus terus-menerus belajar, ibaratnya mulai dari ayunan sampai ke kuburan. Ampun, Kanjeng Sunan. Uh, ada yang ingin saya tanyakan. Oh, silakan, Tuan Janardana. Silakan. Janardana diam sejenak. Dahinya berkerut, seperti tengah memikirkan sesuatu yang berat. Namun begitu, tatapan matanya kelihatan sangat mantap. Memang ada yang ingin disampaikannya pada Kanjeng Sunan Bonang. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-54 serial Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Sunan Ngampel, Nanang sebagai Raden Patah, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Iwan Dahlan sebagai Naradipa, Bambang Jeger sebagai Abu Kaum, Dedi sebagai Syekh Jumhur, Suryadin sebagai Sunan Bonang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang ingin diketahui oleh Empu Janardana? dan bagaimana tanggapan Sunan Bonang. Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bumi